بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله طهر القلوب زكي النفوس وصلاة الله والسلام على حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد أزكى الناس نفسا وأطهرهم وأطهرهم أزكى الناس نفسا وأطهرهم قلبا وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين Para pemirsa dimanapun Anda berada, mari kita lanjutkan perjalanan kita untuk mencari dia Allah. Pada pertemuan yang lalu kita berbicara tentang kedengkian, bahwa kedengkian adalah kekurang ajaran kepada Allah SWT. Seolah-olah kita menyalahkan Allah. Allah salah, ya Allah engkau salah telah memberikan kekayaan pada dia. Bagaimana seorang hamba menyalahkan Tuhan? Sungguh kejahatan yang paling jahat adanya di dalam hati. Dan yang namanya kedengkian bisa saja ada di dalam hatinya seorang yang pakai label ustaz Bahkan itu yang paling besar kedengkian dan hasad hasad ulama. Sehingga mungkin saling merendahkan antara ustadz dengan ustadz, alumni pondok ini dengan alumni pondok ini, semua hanya bangga-banggaan. Dan berangkat yang muncul dari kedengkian di dalam Dan sungguh permusuhan yang disebabkan karena kedengkian, permusuhan yang susah untuk dihentikan. Dan juga kesalahan bangsa manusia yang pertama adalah karena kedengkian. Masih ingat kisah Qabil Habil kedengkian saudaranya sehingga membunuh. Jadi kedengkian bisa menyebabkan pembunuhan. Kedengkian bisa menyebabkan pembunuhan dan sungguh ini mengerikan. Maka harus kita benar-benar perhatian dengan hati kita, kita jaga jangan sampai kita masuk kepada jangan sampai kemasukan hati kita dengan penyakit-penyakit yang semacam itu. Kemarin sudah kita sebutkan tentang mengerikannya kedengkian. Sekarang bagaimana kita mengobati kedengkian? Caranya agar kita bisa mengobati kedengkian, jangan katakan dirimu tidak punya dengki. Jangan katakan bahasanya aku tidak punya dengki. Eh, kita bukan malaikat, bukan nabi hati kita. Mungkin sekali kemasukan dengki. Maka yang merasa takut kemasukan dengki, insya Allah aman. Maka yuk kita koreksi hati kita. Di saat tetangga kita mendapatkan sesuatu, kenapa kok kita susah bergembira? Susah senyum, mengucapkan selamat saja berat sekali. Ada unsur kedengkian di dalam hati kita. Maka yuk kita pangkas. Pangkas. Yang pertama caranya minta kepada Allah. Ya Allah, jauhkan ku dari kedengkian. Minta kepada Allah. Allah yang memiliki hati kita. Allah yang membersihkan hati kita. Allah yang berubah-ubah hati kita. Maka jangan sampai kita mengandalkan dengan kehebatan ilmu. Dah, alangkah banyaknya orang ngerti ilmu tasawuf tentang ilmu membersihkan hati, akan tapi tidak diberi, tidak dikaruniai oleh Allah kesadaran sehingga hatinya pun tidak, tidak segera bersih. Nah, lagi yang harus kita perhatikan bahwa Membersihkan hati. Caranya membersihkan hati dari kedengkian minta kepada Allah. Ya Allah jauhkan aku dari dengki. Satu. Yang kedua. Resep dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tolong diamalkan resep Nabi bersabda dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Darda radhiyallahu anhu yang berbunyi ma min abdin muslimin yad'u li akhihi muslimi ala dhaghri ghaibi illa wa qala al-malaku walaka bimithlihi walaka bimithlihi tidak ada seorang hamba yang mendoakan saudaranya yang lainnya di saat saudaranya tidak ada di hadapannya kecuali malaikat mendoakan walaka bimitlin engkau mendapatkan yang sama. Inilah yang disebut oleh para ulama dengan addu'a ala ghaibi mendoakan orang di saat orang tidak ada di hadapannya ini sangat dikabul. Bahkan sampai digambarkan cepatnya pengkabulan ini lebih cepat daripada di saat orang berdoa di depan multazam. Dengan apa itu? Mendoakan orang lain di saat tidak ada di hadapan kita. Maka ayo, kalau ingin bersih hati, agar jauh dari ketinggian, doakan orang lain di saat tidak ada di hadapan kita. Doakan dia. Dan mendoakan orang lain di saat tidak ada di hadapan kita, yang pertama akan menjadikan bersih hati kita. Yang kedua, akan dikabul oleh Allah untuk kita. Allah. Akan dikabul oleh Allah untuk kita. Jadi kalau kita mendoakan tetangga kita, Ya Allah, semoga tetanggaku kau lapangkan rezekinya, Allah malaikat menjawab wala kabimithli engkau akan mendapatkan. Engkau yang akan mendapatkan lah perkelapangan rezeki terlebih dahulu dari orang yang kau doakan. Jadi berdoakan orang lain. Dan ini adalah lebih hebat daripada doa di multazam. Dan sayangnya orang kalau berdoa hanya untuk dirinya sendiri. Untuk aku, aku, aku. Giliran mendoakan orang lain begitu beratnya. Eh, doakan diri sendiri. Itu doakan diri sendiri hebat. Ya Allah berikan padaku rezeki, berikan padaku uang, berikan ini. Akan tapi lupa mendoakan orang lain. Padahal Cara berdoa yang paling hebat adalah dengan mendoakan orang lain. Mendoakan orang lain. Karena kalau kita mendoakan orang lain, mengundang malaikat untuk mendoakan kita. Allah, doanya malaikat yang tidak pernah punya dosa. Langsung dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama ini, yang salah satunya adalah menjadikan doa kita dikabul. Yang kedua akan bersih hati. Bersih hati doakan. Maka dari itu, kalau kita mendengki kepada seseorang, jangan dibiarkan. Catat itu, nama. Nama orang yang aku dengki, ya Allah, aku seorang ustadz. Kenapa Ustaz itu lebih masyur dari aku ya Allah? Itu catat namanya. Doakan tengah malam, ya Allah, berikan kemakmuran Ustaz tersebut ya Allah, jadikan santrinya semakin banyak, jadikan santrinya semakin banyak dan jadikanlah ya Allah oh, santrinya ulama-ulama dan mudahkan segala urusannya ya Allah, ya Allah, terus doakan dengan doa yang baik, maka malaikat mengatakan bin binitrin engkau mendapatkan yang sama. Kemudian setelah itu hati tidak akan akan bersih. Terus doakan. Maka dari itu mendoakan. Anda yang merasa tidak nyaman dengan tetangganya yang punya mobil baru, doakan ya Allah semoga mobilnya bermanfaat berkah. atau tidak. Kalau Anda tidak bisa artinya hakikat kedengkian ada di dalam hati Anda. Kalau Anda masih belum bisa mendoakan hakikat kebusukan hati ada pada diri Anda, maka dari itu yuk saat ini kita berusaha untuk bisa mendoakan dan jangan ditinggalkan esok hari. Jangan nunggu esok hari hari ini kita pulang, kita berusaha untuk mendoakan catat orang-orang yang bermasalah dengan kita. Orang yang kurang ajar sama kita. Orang yang saat ini kita dengki, kita dengki, kita dengki. Eh, kita catat namanya dan kita doakan ya Allah. Dia orang kaya ya Allah. Lebih kaya dari aku ya Allah. Aku, lebih kaya dari aku ya Allah. Jadikan kekayaannya kekayaan yang bermanfaat ya Allah. Jangan sampai ia masuk neraka karena kekayaannya ya Allah. Itu seorang ustaz ya Allah alim. Jadikan ilmu yang manfaat ya Allah. Jadikan dia ahli surga. Terus kita doakan dengan doa yang baik. Hati kita akan bersih. Kemudian malaikat mendoakan walaka bimitrin. Engkau mendapatkan yang sama. Ini yang harus kita perhatikan. Bersihkan hati, dengan mendoakan orang lain. Sampai dikatakan oleh guru kami, ketahuilah ini adalah yang paling berjalan dalam perjalananku. Setiap ada orang dolim kepadaku, ada orang yang menyakitiku, aku doakan dengan doa yang baik, maka aku akan mendapatkan yang sama. Janji. Ini Rasulullah yang bersabda, malaikat akan mendoakan. Dan dalam riwayat lain, doa Allah gaji mendoakan orang lain di saat orang tidak ada di hadapannya adalah akan mudah dikabul oleh Allah. Lebih dari itu tadi, akan bersih hati kita, akan hilang kedengkian dengan doakan. Maka jangan dituruti. Kita mulai dengki, doakan dengan doa yang baik. Maka saat itu Allah akan mengkabul doa untuk kita dan akan bersih hati kita. Semoga Allah membersihkan hati kita dari penyakit dengki. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.